Babul masih awal iradah. Sekarang kita bersama hadis yang bernomor 7471. Sab'al barbami'ah wa wahid wa sab'in. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddasana bin salam أخبرنا حسين عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم Inna Allah qabat arwahakum hina sa'a. Waradda hina sa'a. Faqadaw hawaijahum wa tawadda'u ila an tala'atis samsu wa biyaddat. Faqama fasalla. Jadi hadis dari Abdullah bin Abi Qatadah dari Abu Qatadah ketika mereka para sahabat bersama Rasulullah SAW tertidur dari sholat. Namun sholat ini tertidur. Tidak sengaja. Tidak sengaja meninggalkan sholat karena tidur. Atau tidur meninggalkan sholat tidak. Tapi tertidur dari sholat. Begitu. Atau ketiduran dari sholat. Tidak sengaja tidur untuk meninggalkan sholat. Tapi mereka tertidur sehingga salatnya tertinggal dari waktu yang telah ditentukan. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah menggenggam roh-roh kalian. Apa ada? Menggenggam. Ya Allah punya genggaman. Dan Allah menggenggam roh-roh kita ini sesuai dengan hakikatnya. Sesuai dengan kebesaran Allah Ta'ala. Dikatakan, Innallah qabat arwahakum, arwahakum hina sa'a ketika Allah mengendaki untuk menggenggamnya. Ini ini dorab menunjukkan waktu. Ke zaman. Muraddah inasya'a dan Allah mengembalikan roh-roh kalian kepada kalian ketika Allah mengendakinya. Jadi kembalinya roh kepada kita dari genggaman Allah adalah sesuai dengan kehendaknya Allah. Bukan kehendaknya orang yang memiliki roh. Hawa idzahum. Artinya setelah terbangun, setelah mereka terbangun dari tidur mereka, mereka menunaikan kebutuhan-kebutuhan mereka seperti mungkin buang air, air besar, air kecil dan semisalnya. Ini maknanya wafaqadu ijahum. Haja-haja yang mereka butuhkan setelah terbangun dari tidur tadi mereka menunaikannya. Dan mereka juga berwudu sampai terbit matahari dan matahari sampai memutih babiat dan memutih matahari tersebut. Jadi terbit dalam keadaan masih menguning. Kuning ya warnanya? Kalau pagi itu, kalau merah? Hah? Kuning. Oren. Lalu wabiyat sampai memutih berarti agak naik ke atas sampai putih. Faqama fasalla. Maka setelah itu baru mereka bangkit dan sholat dan melakukan ibadah salat tadi. Jadi di situ dijelaskan oleh beliau Syekh bin Baz dan juga alim yang lain juga menunaikan salat-salat qabliyah sesuai dengan kebutuhannya. Di sini kondisinya salat fajar yang tertinggal tadi ketika tertidur. Dalam keadaan safar pun salat sunnah qabliyah enggak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lain dengan salat-salat qabliyah selain fajar atau ba'diyah. Zuhur, asar, maghrib, bisa. Ini salat qabliyah dan ba'diyah tidak pernah dilakukan kecuali salat qabliyah sebelum fajar di safar dan di hadar yakni ketika mukim dan ketika safar Rasulullah melaksanakannya. Sehingga dikatakan di sini dalam syarat tadi yang kita telah lewati Ya kan? Juga melakukan apa? Salat ro rotibah. Sunnah rawatib. Apa rawatib itu? Yang sudah tertib sebelumnya dan setelah sholat, sebelum sholat dan setelah sholat. Bilangan yang telah disebutkan dalam sunnah. Berkata Syekh bin Bas rahimahullah taala, sarah pada tentang hadis ini babiada ya yu'lamu. Hei. Oh, jangan, jangan ribut. Malik. وبهذا يعلم أن الناس إذا ناموا عن الصلاة حتى طلعت الشمس يصلونها كما كانوا يصلونها في الوقت Dengan penjelasan melalui hadis ini diketahui, diilmui, maklum bahwasanya manusia apabila mereka tertidur dari salat namu ada salat yang tertidur dari salat Sampai terbit matahari mereka melakukan sholat tadi yang tertidur darinya tadi sebagaimana mereka sholat pada waktu yang telah ditentukan madrublah. Waktu waktu ahadalin Nabi sallallahu alaihi wasallam marratin waqa'a datu merotin atau iddata merotin. Terjadi perkara seperti ini, kasus seperti ini terjadi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali terjadi beberapa kali. Iddatu marot. Iddatu marot apa? Berkali-kali. Iddatu bilangan. Marot. Kali-kali berarti berkali-kali kejadian tersebut. Terdiri dari sholat sampai terbit matahari. Apa ya, Pak? Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal radhiyallahu anhu, "Ikla lana." Ikla ini fi'il amr. "Ikla lana subhayani." Bilal disuruh menjaga, memperhatikan muraqabah, memperhatikan waktu subuh untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bahwa kepala dabatihi yarkubu subha. Jadi beliau Bilal tetap di atas apa? kendaraannya ini berupa hewan tentunya. Memperhatikan waktu subuh. Ternyata apa? Akadahu naumu kama akadahum. Ternyata apa? Bilal tertidur. Sebagaimana juga para sahabat dan Nabi juga tertidur. Falam yastaikidu illa fi haris syams. Maka mereka tidak bangun kecuali dalam keadaan matahari sudah menyengat, panasnya sudah menyengat. Kama fi riwayat ukhra as-sarihah sebagaimana dalam riwayat yang lain yang gamblang dalam penjelasan tentang kasus ini. Faqala maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha qabada arwahakum haitsu sa'a wa radda haitsu sa'a. Subhanahu wa ta'ala. Maka berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sungguh ya Allah menggenggam roh-roh kalian. Di mana Allah ketika Allah menghendaki hina saat ataupun haitsu saat sama saja ketika ketika menghendaki mengembalikan kepada kalian roh tersebut juga ketika Allah menghendaki maksud dan maha tinggi Allah taala ya Allah Aku ya Hadis ini riwayatnya Abu Dawud dengan nomor 439 al albani fihi dan Imam Al Albani mensahihkan riwayat hadis ini dalam Abu Dawud fihi ini fihi Sunan Abi Dawud Syekh Nasir Al Albani memiliki kitab Sahih Abi Dawud sekalian juga doifnya di Abu Dawud dipisahkan Sahih Sunan Nasai doif Sunan Nasai juga dipisahkan demikian juga Termiti. jadi kutub kutubus sunnah dipisahkan oleh Sanasir sahihnya sendiri, daibnya sendiri. Wa fil lafdil akhari dalam lafaz yang lain qala li Bilal berkata Nabi kepada Bilal sallallahu alaihi anhu Ai Bilal wahai Bilal Ai Bilal ya wahai Bilal Ya Bilal Ai mana nya bahar puni tidak. Faqala akhada bi nafsi alladhi akhada bi nafsika akhada bi nafsi alladhi akhada bi nafsika ya ini dari siapa zat Alayana Allah Subhanahu wa taala yang telah mengambil jiwaku dialah yang telah mengambil jiwamu nah. yang menahan jiwaku dialah yang menahan jiwamu kata Rasulullah kepada Bilal jadi saya tertidur, juga Allah yang menidurkan. Kamu itu juga Allah yang menidurkan. Bangkit juga Allah membangkitkan, sama saja. Ini namanya untuk juga untuk meredam perkara yang terkait dalam masalah apa musibah. Jadi perkara yang menyedihkan itu kalau dirasakan bersama, kalau dirasakan bersama, jadi ringan. Ya kan? Saya dan kamu sama saja tertinggal dari salat. Gitu. Jadi dengan Al-maksud anna al-insana dhaifun. Yang diambil dari hadis ini bahwasanya seorang insan itu adalah lemah. Perhatikan sini ya, Wah. Ini perhatian yang perlu di pahami baik-baik. Anal insana ifun bahwasanya seorang insan itu adalah lemah. Fa'alaihi. Apa mana alaihi di sini? Apa mana alaihi? Bawajib. Bawasibun. Lahu. Lil insan. Wajib bagi seorang insan al-akhdu bil asbab mengambil sebab. Jadi mencari sebab, menggunakan sebab. Kenapa? Karena lemah. فإذا نام متأخرا أو خشي ألا يقوم لسقل نومه labud ayyakhuda bila sebab. Maka bila seorang itu tidur terlambat, itu namanya mutaakhir. Nama mutaakhirnya apa? Tidurnya agak terlambat. Karena ada sebab, dari beberapa sebab yang sangat banyak sekali, sehingga harus tidur terlambat. Atau dia seorang insan khawatir nggak akan bisa bangun dikarenakan beratnya tidur yang biasa mengiringi dia. Yang biasanya apa dia tidur terberat pulas tidurnya. Apa kewajibannya labu daya aku belas sebab. terus dia ini mengambil menggunakan sebab. Alas sebab sama dengan kata sebab. Bagaimana imma ala man ibu subha atau man yarkubu subha Caranya menjadikan, membuat, menyuruh orang yang mengintai subuh, memperhatikan waktu subuh. Kalau sudah subuh nanti saya bangunkan. Itu namanya sudah mengambil se sebab. Mislu Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan hatta yukhabbirahu. Semisal apa yang telah diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal sehingga supaya apa? Supaya Bilal memberitahu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang terbitnya fajar sotik Atau yaqulu li ahlihi, li akhihi, aw li abi, aw li ummihi, nabbihuni ila adzana. Atau seorang insan berkata kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada bapaknya, kepada ibunya. Dengan ucapan, nanti saya banguni ketika sudah azan. Itu namanya akhdun, al-akhd bil asbab. Intabihuli. Berilah aku perhatian. Jika sudah azan. Aw bimuslima al an. Atau dengan semisal apa yang sekarang ini Allah mempermudah. Dengan cara apa? saat Sekarang ini banyak waktu, apa banyak apa? Jam. Saat apa? Jam. Jam dinding. Ya kan? Jam tangan. Bahkan HP pun sekarang sudah gampang untuk untuk mengapa? Dipasang alarm. As-sa'atu al-an bihamdillah muyassaratun. Sekarang yang namanya jam. Aturan waktu itu sekarang alhamdulillah muyassarah. Jadi gampang dijangkau, gampang didapat. Yurakib wa alal waqt alladhi yunasib maka lalu dia apa yurakib apa? Hah? Mengatur waktu sesuai dengan waktu yang dia inginkan yang sesuai dengan kemauan dia. Mau jam berapa, jam berapa bisa diatur. Jam 1, jam 2. Ya kan? Siang pun seperti itu. Semua tanabba bil munabih. Kemudian dia mengambil perhatian dengan munabih. Munabih itu ya alarm. Munabih adalah alarm tapi bukan alarmnya orang nahdol. alarm gereja. Di sekian ini ada gereja berbentuk masjid. Nah itu. Kemarin ada orang Amerika ke sini. Itu kemarin. Amerika Probolinggo. Ya. Kan? Ini kok di sini ada gereja ya? Ada kanisa. Itu bukan gereja itu, itu masjid dibilang gitu. Wah. Itu satu hari semalam 24 kali berbunyi itu anunya. Bunyi kelenteng. Eh? Lonceng itu. Wah, kalau di Amerika aja cuma tiga kali satu, satu hari semalam. Di sini 24 kali ya bilang gitu. Jam 7 sampai jam 7. Setiap kali jam bu, bunyi. Nah itu. Loncengnya, lonceng gereja itu. Jadi mengambil alarm seperti itu bukan sebagaimana yang ada di masjid-masjidnya. Orang-orang yang tidak perhatian dengan kebaikan. Yang penting bisa. Dulu Syekh Nasir Al-Albani pernah mengisahkan. Syekh Nasir Al-Albani pernah menceritakan dalam sebagian tulisannya. Beliau adalah tukang jam. Dengan bahasa kita dikatakan apa? Styling jam. Buka styling jam tukang apa? Bengkel jam. Jadi masjid-masjid yang sekiranya di situ ada lonceng yang berbunyi kayak gereja itu dihilangkan suaranya tanpa harus merusak alat-alat yang dibutuhkan. Nah itu tanpa bilang kepada mas'ul masjid kita jadi benahi. <clears throat> Karena saya Nasir adalah seorang yang ahli memperbaiki jam dulu. Kerjaannya seperti itu kerjaannya. Dalam cari nafkah seperti itu dulu kerjaannya. Dan itu gak boleh. Itu kenapa? Karena tasabuh dengan gereja dengan Nasara dan Yahud. Kalau ada adan awal di sini bukan adan, salah, salah, salah. Salah, salah satu keranjang. Itu sebenarnya semacam Salah kalau dengan um, ya salah kalau dengan um. Salah lebih baik daripada tidur. Salah, salah, salah, salah kalau dengan um. Biasanya bareng sama Pak Kitpi. Adan di sini ada jual salah, salah, salah, salah. Nah, itu. <clears throat> Jadi sunnah ini digarap sesuai dengan kemauan mereka. <clears throat> ya pakai lonceng tadi lonceng gereja dia pakai salah salah dan semisalnya. Jadi adan itu diambil dari kata bahasa. Maknanya apa pengu? Pengumuman. Bukan adan sebagaimana yang ma'ruf adan. Tapi dialim dari kata apa? Bahasa mananya apa? Pengumuman. Nah, jadi diumumkan salah, salah, salah. Jam segitu jual salah. Tanya. Jadi wadah min asbab taisir walhamdulillah alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini adanya jam yang sekarang ini sangat gampang dijangkau, gampang didapatkan. Ini termasuk dari sebab-sebab kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya. Maka perlu disyukuri. Dinikmati dengan yang baik sesuai dengan aturan Islam. Perhatikan itu. Dan syukur itu adalah seperti itu syukur dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Pertama apa? Perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan syukur itu disyukuri dengan hati dan lisan tapi perbuatannya apa? Dari orang Kristen. Itu bukan syukur tapi tersung tersungkur, bukan syukur tapi apa? Tersungkur. Ayo. Nah, tersungkur dalam kesesatan. Baik, wala siyama idza nama mubakkiran. Nama mubakkiran? Ah, Berman nama bakiran? Tur. Katanya, tur Ayo, Oman. Apa nama mubakiran? Eh? Ayo, siapa? Rizki. Mubakiran. Bakir, bakir, bakir. Nah. Sama dengan asri, asri, asri. Apa? Bisur'ah, bisur'ah. Apa? Nah. Tidur segera namanya mubakiran. Ah. Tidur segera apabila orangnya itu tidur apabila ah, maka nama mubakiran Apalagi apabila tidur dengan segera. Maka itu maknanya telah mengambil sebab. Itu begitu maksudnya. Walasiyama idana mubakkiran babak akhadab al-asbab allah akhadab bersabab begitu maksudnya. Jadi kalau orang tidur segera itu berarti telah mengambil sebab. Tidur jam setengah delapan sore. Tentunya nanti jam 12 atau sebelumnya bangun sudah sudah bangun. Tapi kalau tidurnya jam 11 malam, nah nanti beda bangunnya. Apalagi tidurnya jam 2 malam, jam 3 malam. Bangunnya pun nanti be beda. Mahfum, tanya sama Pak Ahmad, tidurnya sore-sore kenapa? Karena nanti jam 3 sudah harus apa? Ya, Langsung begak-begak apa? Tempe, tempe, tempe. Katanya salah, salah, salah. Ah, itu. Ini namanya apa? Nasi ma'idha nama mubakiran. Mana mubakiran? Tidur segera. Berarti dia telah mengambil sebab. Untuk gampang bangun di tengah malam. Bahkan mungkin sebelum tengah malam sudah bangun. Amalladhi qad yata'akhkharu katsiran yasharu katsiran. Adapun orang yang terlambat, sering terlambat atau banyak waktunya terlambat, ya katiran, kadang lama. Barakat yanamu walau walau ya yadbathu alat sa'a lain karena balik lis sa'a lisaqlin naum. Kalau tidurnya memang sudah terlambat, ya ini sekalipun sudah memasang apa alarm tetap juga apa enggak akan terasa adanya alarm yang bunyi. Laita nabbah. Enggak perhatian untuk waktu, untuk saat yang telah di yang waktu telah tentukan. Kenapa? Karena beratnya tidur sudah. Nah, ini. Jadi mengambil sebab pun kadang-kadang nggak berarti. Kenapa? Karena sudah ngantuknya terlalu berat. Sebab bunyi pun di sini kayak kerasa saya gini, sebelahnya tidur aja. Nah, nah itu. Walaupun apa? Semoga sini berat, sana bunyi. Semuanya bunyi, peluru bunyi, dapat bunyi. Kenapa? Karena sudah terlambat di tidur. Nah, nah ini, maka oleh itu perhatikan. Fal wajib dapat bil asbab. Tengok fal maka kewajiban bagi seorang insan mengambil sebab layak akhir. Ya, nah, di antaranya apa? Jangan terlambat tidur. Itu termasuk terlambat mengambil sebab layat sahron kot yahulu bayna wa sama sama'il munabbih. Jangan dia janganlah dia begadang, yang begadang itu kadang menghalangi antara dia yahulu dapat menghalangi. Allah yang menghalangi. Yang mana begadang tadi menghalangi antara dia dan antara mendengarkan alarm alarm. Itu menabih. Apa menabih? nabah nabbih apa? Yang Ngerti, ngerti kentongan. Ngerti kentongan toh? Kentongan yang mana itu. Sekarang jam 2 lewat 10. Sekarang jam 2 lewat 10. Nah, itu enggak dengar. Dulu pakai jam beker. Kalau sudah terlambat tidur, enggak dengar. Terus lanjut. Oh ya hulu bainu wa bainu salatil lail wa qiyamil lail atau juga menghalangi antara dia dan antara salat malam dan qiyamul lail. Kalau sudah begadang terlalu larut. Nah kalau itu ya taharro. Seorang harus apa? Penuh dengan perhatian, mengambil perhatian. Besar Allah di kharafiya berwalayan wa la Begadang yang tidak ada kebaikannya sama sekali itu bermatorot dan tidak bermanfaat. Apa itu? Nah. Tadi pagi saya ke sini sempat sebelum adan lama tidur di sini lah kita bangun nih pendagang asrama. Enggak bangun entah sampai entah kapan jam berapa. Nah, kalau saya bangun biar noe. Udah oh, sini dibangun nih malah pindah ke asrama. Eh gimana? Nah, mungkin tadi malam begadang entah sampai mana berapa. Maka tetangga-tetangga ini harus memperhatikan. Sekali-sekali keluar. Sopo-sopo yang begadang ini ya bahkan bil tidur. Jepil saja. Tapi perhatikan. Takulu Aisyah radhiyallahu anha berkata Aisyah, beliau di sini menuturkan radhiyallahu anha, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraba min salatil isya ara ila firasi. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana dulu kebiasaannya. Apabila selesai dari salat Isya, beliau awa. Nah, awa ya, apa? menuju ke tempat tidurnya Firas. Ila sallal isya'a wa ila Firas. ya sholat Isa demikian. Menuju tempat tidurnya. Hadi adatuhu salam. Ini kebiasaannya beliau sholat berarti apa? Keseringannya. Ida sholat isya' qasadal Firas. Menuju ke tempat tidurnya. idza kana akhiralain. Kama tahajjadu alaihi salatu wassalam. Jika di akhir malam beliau bangun. Bertahajud Sebagian orang awam memahami bahwasanya salatul qiyam eh, tahajud itu enggak sah, enggak boleh kecuali dengan tidur dulu. Kemarin ada nah, sebagian orang mengamati ya, tanya sama saya. Saya biasanya kalau enggak tidur dulu ya enggak berani salat tahajud. Kata sebagian kiai itu wajib tidur baru salat tahajud. Ya, ya Allah. Saya bilang itu filnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fil itu enggak mengerti wajib fi'il itu secara aslinya dicontoh. Tapi seandainya tidaklah orang itu tertidur, nggak tidur dulu, dengan sholat tahajud juga ya nggak masalah. Ya saya nggak berani sholat, wong kata Pak Yai. Saya dengar di, di radio di mana. Harus tidur dulu, kalau nggak tidur dulu nggak boleh sholat. Eh, ini ya, itulah. Maka saya bilang, apa yang turun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada tiga. Ada sunnah takdiriyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah kauli, kauliyah. Kauli adalah gandarnya perintah. Tidur dulu itu tidak ada perintah. Ya, silakan tidur dulu. Itu adalah contoh Nabi. Kalau enggak ya, enggak masalah kemudian tahajud. Taib. Illa min hajatin qad yasmaru. Yasmuru. Samar. Samar itu ngobrol malam. Samar itu apa ngobrol? Malam. Dalam Al-Quran? Gimana? Mus'ab? Sahamiran tahjurun. Gimana? Gimana bang? Eh? <clears throat> Berarti apa samar? Begadang apa ngobrol malam. Kecuali ada kebutuhan. Kadang Rasulullah SAW itu samar. Samar itu adalah ya sahar tadi. Ngobrol malam. Bersama Siddiq. Ini Abu Bakar bersama Umar dan bersama sebagian para sahabat radhiyallahu anhum ba'dal isya, setelah isya. Ini ketika ada kebutuhan. Yasmuruna li ba'di masalihil muslimin, ngobrol malam cerita malam untuk sebagian kemaslahatannya kaum muslimin. Lianturu fi ba'dil masalih, untuk melihat, memperhatikan tentang sebagian-sebagian permasalahan yang terkait dengan kemaslahatannya kaum muslimin. Ya aku tunai ya badalil, mengambil waktu sebagian malam. adalah baksa. Ini nggak mengapa kalau ada kebutuhan. Ya, kalau sekarang kaum muslimin karena kebutuhan mereka kalau malam khususnya bulan Ramadan begadang main kartu sampai jam dua Nah, main kartu. puasa, tapi kalau malamnya main main kartu. Nah, ini termasuk kebiasaan yang jelek. Waliul amr Abul Hasbah. Apa Hasbah? Amanah Hasbah? Satpol PP. Hasbah itu kayak Satpol PP. Apa Satpol PP itu? Dur. Satpol PP. Pamong Praja. Satpol PP. Satpol itu apa? Satuan Nggak tahu fatwa polisi itu gimana mungkin. Hmm. Itu hasbah. Hasbah itu kayak sini hansip. Pertahanan sipil. Rijal hasbah. <clears throat> Jadi wayul amr pemimpin atau hasbah sebagaimana seperti apa? Satpol PP atau hansip. Atau talib ataupun talib ilmu Qad yasmuruna batalung sebab kadang-kadang apa? Memang harus menggunakan waktu malam untuk bercerita, membahas suatu pembahasan. Imma lima salihil muslimin fi muraqabati ahwalima ada kalanya karena kepentingan masalahnya kaum muslimin untuk memperhatikan keadaan-keadaan mereka kala hayat. Nah, hayat datangnya nanti hasbah. Hayat itu adalah suatu badan yang didirikan oleh suatu apa, pemerintah seperti Tadi Satpol PP Hansi dan semisalnya itu. Hmm. Awal amr atau wali amr aw amirul balad atau pemimpin suatu kampung, suatu negeri, suatu daerah. Aw masbahu atau yang semisal dengannya mimman lawahat itu termasuk dari orang-orang yang punya kebutuhan. Wala ba'sa yasmura atau waqt. tidak mengapa menggunakan waktu malamnya untuk bercerita di malam itu. Apa lebih atau seorang penuntut ilmu yuhayyi durusahu mempersiapkan yuhayyi itu mempersiapkan daras-darasnya walakin la yata'akhkhar ta'akhuran yamna'uhu min subhi aw yutakilu alaihi salat subhi akan tapi walau demikian janganlah kemudian terlambat yang keterlambatan itu akan menghalangi dirinya dari salat subuh atau memberatkan dirinya salat subuh ya begadang ya begadang kalau memang ada kebutuhan tapi jangan sampai salat subuhnya apa telat-telat itu. Nah. Apa ya itu? Ini wajangan dari beliau Syekh bin Bas rahimahullah taala. Kita semua membacakannya dan juga mengambil sebagian contoh yang mungkin bisa disesuaikan dengan omongan ucapan beliau ini. Walhasil annahu mata ta'akhadau nawmu li ayyi sababin fa'inu yusalli kama kana yusalli yu'adzinu wa yukimu yusalli rati lain. Walhasil ringkasnya, hasil pembahasan kita ini bahwasannya kapan dia ini tertidur li ayyi sababin dengan sebab apapun dia harus tertidur fa maka sukunya ketika dia bangun salat sebagaimana dulu dia salat. Yu'adzin ya, dan jadi kalau jam 7 baru bangun ya dan jam 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Dan salat sunnah. Dan semisalnya wa yuqimu wisol diratiba. terlah di sini mungkin kampung baru ini gak ada yang bangun sampai jam 6. Ya jam 6 ya ada. Nah, apa? Tapi kalau malu ya adanya dengan pakai speaker. <laughs> malu diketawain orang. Sampai udah ketangis sak desa. Ah, ayo. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qamu ba'da syams amara Bilal sallallahu anhu fa'adzana wa tawadda'u wa shalla salat sunnatul fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau tertidur kemudian bangkit setelah terbit matahari beliau memerintah Bilal sallallahu anhu maka Bilal pun azan dan mereka berwudu dan salat sunnah fajar, salat qabliyah. Summa qama wa shalla al-fajr. Kemudian beliau bangun berdiri untuk melakukan salat salat fajar wa qara'a jaharan dan membaca dengan bacaan keras kama yaqra'u kama kana yaqra'u jahran bil waqt alaihi salatu wasallam dulu membaca dengan bacaan keras pada waktu yang terbiasa dilakukan dalam waktu yang telah tertentukan. Ketika terbit fajar so Bagaimana ya, Pak? Nah, ini. Fikir ini fikir yang gamblang masyur. Ya kan dulu pernah kita baca dalam kitab Muhalla penyanyi Ibnu Hazm di sana ada beberapa bantahan terhadap sebagian orang yang menyelisih dalam perkara ini. Yang rohnya adalah tadi. Jika sama salat sunnah kau beliau juga. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru ya biasa saja sebagaimana seandainya waktu masih dalam keadaan gelap. Kebutuhannya ditunaikan. Mungkin ke buang air besar, buang air kecil dan semisalnya. Atau mandi ya mandi. Nah, nanti salat apa? Salat sunnah qabliyah. Lalu sholat yang wajib tadi. Sebagaimana biasa. Kenapa? Karena itulah waktunya. Menama'an sholat salati aw nasiya fa yusalli idza zakara. Barang siapa yang terdiri dari sholatnya ataupun lupa, maka supaya dia dia sholat sebaik waktunya. tidak zakara dia ingat. Betul dari karena anda tuadda kama kanat tuf'alu fil waqt. Ini sebagai bukti yang menunjukkan bahwasanya Sholat yang terbit darinya itu ditunaikan sebagaimana dulu dilakukan di waktu yang telah ditentukan. Salahan bisa lain sama dengan sama enggak ada beda. bisa bisanya apa persis pelaksanaannya. Hakada zuhruha wa kadal asru wa kadal maghrib wa kadal isya sama saja zuhur sama saja asar sama saja maghrib sama saja enggak ada beda. Ketika terlupa tetap tidur. Namun Lupa sholat duhur. Ingatnya setelah maghrib. Ya bisa sholat qabliyah dulu baru sholat duhur. Sholat badia sekalian. Apa? Sama. Mata soha bisun anil waqt. Kapan tertahan dari sholat dari waktunya sholat pada nalika Biar menunaikannya setelah itu kamakan insolia bil waktin kanasi dia menunaikannya setelah itu sebagaimana dulu dia melakukannya dalam waktu kan nasi. Apa nasi? Nasi, nasi ayan masa Nasi gak ngerti. Nasi kok goreng yuk nasi. Wah. Hmm. Awal nasi nasun. Ah, mau nanya. Ayo. saya bisa ngerti kan awal nasi, nasun. Manusia yang paling awal adalah manusia yang paling pertama yang paling lupa adalah manusia. Adam alaihissalam. Awal ah. nasin nasun. Yang perlu yang paling pertama adalah manu, manusia. Siapa? Adam. Dilarang makan buat masih makan juga lupa dia. Nasir nasin nasun. awal nasin nah nasun. Yang lupa paling pertama siapa? Ya manusia siapa? Adam alaihissalam. Ya. Ya, Baris. Alunatin. Alunatin nah, nasun. Jadi yang paling pertama yang, yang lupa yang paling pertama lupa. Manusia yang paling awal siapa? Adam. <clears throat> Jadi nasi mana jadi fa'il dari kata sah, nasi nisyanan bahwa nasin. Ya. Nah. Di sini ada di lamnya maka keluar yaknya. Kalau nggak ada di lamnya hilang, yaknya hilang. Ramai ramai yarmi ramyan bawa ra. Ramin. Ada alif lamnya romi yang itu bahwa ghazin. Adin. Dan yang semisalnya. Belajar sorab, belajar sorab. Saya perhatikan. Wadada qala Rasulullah SAW. Man nasya salatan au namahanha. yang wa hisalliyaha kita nakaraha. Oleh ini. Dan dikarenakan inilah berkata Rasulullah SAW. Barang siapa yang lupa tentang suatu salat atau tertidur darinya. Maka tebusannya melakukan salat tadi ketika dia ingat. Kamu tahun kemarin belum sholat sekarang baru ingat ya sekarang baru dilakukan. Jadi kalau lupa karena sengaja nggak boleh. Kalau sengaja ninggalkan mau ditebus nggak ada tebusannya kecuali istighfar dan banyak melakukan salat sunnah sebagai bentuk supaya bisa memberatkan temanya di akhirat sengaja melakukan dan tinggal sholat mau nebus nggak ada tebusan. Karena gak ada dalilnya. Karena kodok itu butuh dalil bah, baru. Al kodok ya ila dalilin jadi jadidin. Yang ada dalil adalah bagi orang yang lupa atau yang tertidur. Selain itu nggak ada dalilnya. Maka orang yang sengaja tinggal sholat nggak boleh sholat. Sholat. Ya sholat sholat sunnah boleh, tapi sholat yang tadi ditinggalkan sengaja nggak boleh. Kemarin tinggalkan sholat sepuluh kali, sekarang dik. Barang 10 kali, nggak boleh. Kemarin 2 tahun nggak sholat, sekarang sholat terus 2 tahun kali. Agak ada sama 5 waktu. <laughs> ya menerima, no. Nah, nggak ada. Demikian juga puasa dengan saya tinggalkan nggak ada tebusannya kecuali dia banyak puasa sunnah. Baik. Itu yang sih ya, mendapatnya Ibnu Hazm dan yang lainnya. Ya ini yusalliha kama kana yusalliha sawan bisawa. Ya maksudnya darat syarat tadi yang telah ditinggalkan karena tertidur maka dia melakukan sawaun besawa. Melakukan ini podo. Pelaksanaannya sama. Nafum? Hai. Hai. Wa waradda hayatu radda haythu sya'a yadullu ala annahu subhanahu wa mutasarrif bil ibad. Radda. Namanya hak bagaimana apa? Ah. hak bagaimana apa? Arwah. Nah, roh itu manas. Hmm. Jadi Rasul, eh, Rasul mengatakan dan Rasulullah Allah mengembalikan Inna arwahakum. Ya kan? Hina sa'a. Waradda hina sa'a. Atau hadu Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT itu mutasarif yang bertindak yang ma, apa mutasarif itu? yang bertindak dalam ibadah. Tasarruf yang diatur. Allah yang mengatur dalam semua terkait dengan hamba. Wa anna nufusal ibad wa jami'a umurihim kulluha au kullaha biyadi subhanahu wa ta'ala. Sungguh jiwanya semua hamba. Dan seluruh urusan-urusan mereka seluruhnya di tangannya Allah subhanahu sesuai bayasa Allah, mengaturnya sesuai dengan kehendaknya Allah. Bagaimana Allah menghendaki? Wa yuqallibul qulub. Kayak bayasa dan Allah membolak-balik hati. Bagaimana Allah Yak Yakmudul arwah menggenggam roh-roh. Ketika Allah menghendaki dan wayartu dan mengembalikannya ketika Allah menghendaki wa ma tasauna illa ayyasha Allah. Wada qawlu ahli sunnah wal jama'ati qatibatan. Kemarin dalam garis yang telah kita lewat dalam surah sunan Nasai. Temannya siapa kemarin? Ucapan oh, siapa ini? Ucapannya oh, siapa kemarin dalam surah sunan Nasai? Hah? Dalam bab apa kemarin? Hmm? Hasil apa? Eh. Oh, Ucapannya siapa? Ucapannya Imam Ibn Abdul Akbar rahimahullah ta'ala. Wa ada sunnah wal jamaah dan ahlu sunnah wal jamaah ajma'u ala anna masyiatallahi nafidatun. Ahlu sunnah wal jamaah mereka berijma bahwasanya masyiatnya adalah nafidah. Apa nafidah? Harus terlaksana. Wa anna jami'a amal ibad muslimihim wa kafirihim maridihim wa sahihim hakimihim wa mahkumihim kulluha bi subhanahu wa ta'ala dan seluruh amalannya hamba. Muslimnya, kafirnya, yang sakit dan yang sehat, hakim dan yang dihukum, hakimnya ataupun rakyatnya seluruhnya dengan masyarakatnya, kehendaknya Allah Taala. Lata kerujuan masyarakatillah, tidak ada satu pun dari amalannya hamba keluar dari masyarakatnya Allah. Wala yakunu bil mulki illa wala yakunu bil mulki mulki ma la yurid dan enggak akan ada dalam kerajaan Allah apa yang enggak Allah inginkan apa yang enggak Allah kehendaki. Walau sa'allahu maqtatalu. Jika Allah menghendaki, mereka enggak akan berperang. Walau sa'arab buka ma'fa'alu. Jika Allah menghendaki, mereka enggak akan melakukan. Liman sa'aminkum ayastakima wa matasa'una illa yasa'allahu rabbul alamin. Inna wa alu ma Inna rabbaka fa'alu lima yurid. Hadi iradatun bimakna masyia. Ini semangat dari iradat bimakna masyia. Inna rabbaka fa'al lima yurid. Hadi bima'an masih wa man yuridillahu yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Faman yurid ini man yasa. Wa hadhi yuqalu al-irada al-kauniyah al-qadariyah wa hiya bima'an masih inda sunnah. Salam dan dan yang pada yang pertama alhamdulillah